Fulan ingin bertanya Pernah seorang sahabat saya melihat postingannya di FB tidak pakai jilbab Selalu dia buka tutup jilbabnya Saya tanyakan kemana jilbabnya Dia boleh, dia bilang yang penting hatinya baik Bagaimana nih menurut Pak Ustadz Saya khawatir nanti anak dia nggak pakai celana ini kan maknya nih. Pepatah kita mengatakan kalau kalau anak kencing berdiri, maka cucunya kencing maraton. Ini sekarang maknya nih nggak pakai jilbab, nanti anaknya nggak pakai celana. Pas ditanya anaknya, kok kok nggak pakai celana? Yang penting hatinya baik. Saya tanya, Apakah Sayyidatuna Aisyah itu hatinya enggak baik? Istri Nabi itu Aisyah, istrinya baik, hatinya baik apa enggak baik? Baik. Dia pakai hijab enggak? Pakai. Ada enggak Aisyah mengatakan dibukanya hijab? Aisyah, kenapa enggak pakai hijab? Aku kan istri Nabi, hatiku kan baik. Kalian semua kan anak-anakku. Wa azwajuhu ummatukum istri Nabi itu adalah ibu kamu. Aisyah ibu kita. Tapi dia tetap pakai hijab. Kenapa? Allah yang nyuruh. Ya ayyuhan nabi. Wahai Nabi Muhammad SAW. Qul li azwajika. Katakan kepada istrimu. Wabanatika. Katakan kepada anak perempuanmu. wanisa ilmu minin, Katakan kepada perempuan yang beriman yudnina alaihinna min bihin hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka dulu kerudungnya tutup kepala tapi lehernya nggak kelihatan pakai lagi itu pakai cadar itu kan tradisi jahiliyah pakai cadar pakai jilbab itu tradisi jahiliyah dulu dulu turun ayat Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Apa maknanya? Waktu itu orang jahiliyah tawafnya non tolik, telanjang bulat. Orang jahiliyah dulu nggak pakai pakaian. Maka datang Islam mengajarkan pakaian. Maka setiap mau ke masjid disuruh Ya ayyuhalladzina amanu ay orang beriman kalau kamu mau pergi ke masjid khudzu zinatakum inda kulli masjid berpakaianlah itu ajaran Islam jadi jangan ikut-ikutan status orang itu yang dia sampaikan bacalah Al-Qur'an ngaji sama para kiai para ulama